Al-Faidah As-Saminah Faidah yang kedelapan al mualatu Laisad bishartin, indal istakhri wa qala yajuzul al-jam'u wa in tala al-faslu baina salatain yang sudah kita sebutkan <coughs> tentang syarat-syarat jamak takdim Ya, kita katakan jamak takdim tidak boleh dilakukan kecuali kalau ada syarat-syaratnya. Dan syarat-syaratnya ada berapa? Ada empat ya. Al-bada'atu bil ula. Memulai dengan sholat yang pertama. Wa niatul jama' fiha. Dan niat jama dalam sholat yang pertama. Niat mau jama' takdim ketika dia melaksanakan sholat yang pertama wal mualatu baina huma dan mualah antara kedua salat tersebut harus nyambung. Dan juga yang keempat at-tartib bainahuma atau bi an yuqaddim as-salat al-ula ala salah sah sahnya. Tertib. Ini mendahulukan salat yang pertama atas salat yang kedua. Ini syarat berkaitan dengan syarat al muwalah bainahuma berkaitan dengan syarat bahwasanya dalam jamaah takdim harus ada mualah ya mualah ini dikembalikan kepada uruf dianggap mualah atau tidak mualah tidak ditentukan dengan sekian menit sekian detik tapi dikembalikan kepada uruf sebagian mengatakan ditentukan dengan dua rakaat akhafi mumkinin sebagian mengatakan mualah itu yang tidak lebih daripada waktu yang cukup melaksanakan dua rakaat dengan seringkas-ringkasnya. Dua rakaat cukup untuk melaksanakannya berarti sudah bukan lagi muah wala. Jadi ketika salat pertama selesai dia mungkin cuma minum sebentar, mungkin pakai pakaian sebentar, mungkin pakai telepon sebentar, nama salah. Yang penting jangan melebihi kira-kira dua rakaat waktunya. dua khaf mungkin, tapi dua rakaat yang seringkas-ringkasnya. Jadi ya, oleh karena itu kalau misalnya dari sholat pertama batal wudhunya, dia boleh melaksanakan wudhu dan tidak dianggap sebagai penghalang untuk meneruskan jamaah yang wudhu. Yang penting wudhunya di tempat yang dekat, jangan terlalu lama. Ya begitu juga dalam bab tayamum kita sebutkan bahwasanya harus sholat pertama dengan tayamum dan sholat kedua dengan tayamum yang baru. Nah, ketika selesai sholat pertama berarti tayamum lagi dan tayamum mayamna al muala tidak menghalangi mua muala. Ini syarat yang utama. Tapi ternyata di sini ada pendapat yang lain dikatakan oleh Imam Sakhri bahwasanya mualah laisat bisyartin mualah dalam jamaah takdim itu tidak diharuskan jadi seseorang boleh melaksanakan jamaah takdim walaupun sudah jaraknya lama. Menurut Imam Syafi'i dan ini termasuk juga ulama Syafi'iyah Imam Syafi'i termasuk juga mengkibar ulama Syafi'iyah. Jadi kalau misalnya sudah kadung lama jaraknya yang mau tamat kita katakan sudah tidak boleh lagi jamak takdim tapi ada pendapat yang mengatakan boleh. boleh laisat bisartin indal istakhri Wahala dan beliau mengatakan ya juzul jam'u wa in al faslu baina sholatain. Wa in al faslu walaupun jaraknya sudah panjang antara dua salat malam yahruj waktu ula minhuma selama belum keluar waktu salat daripada keduanya. Lakin al-mu'tamad indana Anal muala syartun li sihhati jami' taqdim. Tapi yang mu'tamad menurut mazhab Syafi'i Mu'ala itu harus dan syarat untuk sahnya jamaat takdim. Yang kesembilan. Yurafu tulul fasli bayna sholatain wa kisaruhu bil'urfi. Ini yang barusan kita sebutkan. Bagaimana kita mengetahui itu dianggap fasil tawil atau fasilnya khasir. Ya, yurafu tulul fasli bayna sholatain wa kisaruhu dan pendeknya. Yurafu bil urfi dikembalikan kepada uruf. huruf. Liannahu la dhabita lahu fi syar'i wa la fil luwah karena tidak ada batasannya, tidak ada babitnya, tidak ada ketentuannya. Fi syar'i baik dalam syariat la fil luwati ataupun juga dalam bahasa. Artinya antara sholat pertama dengan dua sholat ya dengan sholat yang kedua harus tidak boleh panjang jaraknya dan panjang itu ditentukan sama syariat dengan satu menit misalnya. Tidak ada, tidak dijelaskan juga dalam hadis. Begitu juga dalam bahasa juga tidak dijelaskan. Jadi apa yang tidak dijelaskan dalam bahasa, tidak dijelaskan dalam syariat dikembalikan kepada oh, huruf. Yarji ilal huruf. Nah, wa makana kazalik dan hal yang seperti itu yarji ufihi ilal urfi kembali kepada uruf kal hirzi wal khabdi seperti masalah hiris dan juga masalah khobat dalam kali apa itu masalah hiris fala tuqda yadu sarik illa idza saraka syai'an min hirzi mislihi urfan maka tidak dipotong tangannya pencuri kecuali kalau dia mencuri sesuatu min hirzi mislihi dari tempat yang sesuai dengannya urfan sesuai atau tidak sesuai urfan dikembalikan kepada Allah. huruf nah kita tahu ya hadus sariqah penyihat sanksi bagi orang yang main sanksinya apa ya, dipotong tangannya dipotong tangannya tapi di situ ada syaratnya yang salah satu syaratnya harus lubuk dinar mencurinya itu dalam kadar robo dinar seperempat di dinar berapa sempat dapat seperempat dinar ya 4,2 itu satu dinar 4,2 gram Berapa seperempatnya berapa 1,05 anggaplah satu gram kira-kira satu gram emas berapa satu gram emas 500an ribu jadi misalnya ini enggak tahu berapa sekitar 500 ribu Siapa yang mencuri di atas 500 ribu, berarti dipotong tangannya. Tapi itu pun kalau dia mengambil dan mencuri sesuatu tersebut atau uang tersebut di tempat yang sesuai. Yang mencuri uang tentunya tempat uang yang sesuai ditaruh di di lemari, di dalam rumah, uangan tertutup, kemudian di situ ditaruh tidak cukup di dalam rumah, tapi ditaruh dalam rumah lemari uang banyak tentunya juga tidak hanya di dalam lemari garo tapi lemarinya juga di dikunci itu normal jadi kalau misalnya di antara kalian ada yang naruh uang satu juta di atas kasur kalian atau ada yang nyuri boleh apa itu nah bukan berarti boleh bukan cuma tidak dipotong ini tidak dipotong itu tangannya potong nanti di akhirat di neraka jadi daripada dipotong di akhirat lebih baik nih kalau kalian di Saudi ya Masjidil Haram Masjid juga Madani ya banyak di situ kalian akan melihat orang-orang yang terpotong tangannya karena di Saudi dijalankan hukum tersebut siapapun yang mencuri betul-betul dipotong tangannya bahkan yang membunuh pun juga akan di dikisos ya kalian akan melihat tapi jangan soban jadi kalian melihat di Masjidil Haram ada orang yang terputus sana, ah, oh ini berarti mencuri. Nah, ya. Cuma yang penting yang kita ketahui memang betul-betul di situ dijalankan hadis syariah dan juga al-qisas. Nah ini kalau mencuri di tempat yang sesuai. Nah, ya tempat yang sesuai ini gimana? Ya bergantung tergantung dengan hartanya. Apa harta yang dicuri? Ya tergantung keadaannya juga berbeda mungkin di tempat ini di wilayah ini kalau harta seperti, itu ditaruhnya di tempat yang begini tapi di tempat yang lain mungkin berbeda berbeda sesuai dengan al-uruf kembalikan kepada uruf masing-masing tempat masing-masing wilayah jadi ini yang dimaksud jadi tidaklah seseorang dipotong tangannya jika dia mencuri kalau kecuali kalau dia mencurinya di tempat yang sesuai sesuai tidak sesuai dikembalikan kepada uruf um, ada al-hiris tempat penyimpanan wal qabat. Begitu juga masalah qabat. Wala yasuhu bai'ul ulmati qabla qabdi. Kalian membeli sesuatu. Maka tidaklah boleh kalian menjual apa yang kalian sudah beli kecuali kalau kalian sudah menerima. menerima. Kalian membeli sesuatu misalnya pakai telepon boleh kan, pakai SMS juga boleh. Tapi kalian belum terima barang tersebut, Tahu-tahu kalian bilang kepada teman kalian, saya, anak punya barang ini, saya anak beli barang ini, modelnya begini, sifatnya begini, anak jual sama ini dengan harga sekian." Hukumnya tidak, boleh Karena barang itu belum diterima. Terima dulu baru. Menerima ini dianggap menerima atau tidak atau belum kembali kepada uruf. Menerimanya gimana? Uruf. Kalau itu berupa barang yang biasa diterima dengan tangan, berupa buku, ya kemudian apa lagi ya mungkin HP ya dan e, eh, kitab dan seterusnya eh, biasa berarti kalau ditimah dengan tangan itu dianggap kobat itu dianggap sudah menjadi ya kalau beli mobil dia serahkan sudah diterima kuncinya dicoba ya beberapa meter dijalankan berarti dia sudah memberi ya berbeda tergantung bukan mobil berarti harus diterima dengan tangan kan enggak jadi itu artinya dikembalikan kepada oh, uruf. Nah, kalau sudah menurut uruf dianggap sudah menerima, berarti dia boleh ketika itu sudah menjual, sudah boleh menjualnya kembali. Yang ke sepuluh, salat duhra, summa adaha ma'a jama'atin. Jaza takdimul asr ma'aha hina idin Ini kadang-kadang ini juga terjadi. Jadi kadang-kadang dalam perjalanan, Ya kita misalnya tahu-tahu kita sholat terlebih dahulu daripada teman kita. Tapi kita tidak jamaah takdim. Datang rombongan teman kita atau datang teman-teman kita yang lain, mereka mau sholat, tapi mereka mau jamaah tak. Kalian tadi sholatnya tidak jamaah takdim. Kalau kalian punya teman semuanya jamaah takdim, kalian tidak jamaah takdim, kalian kan nantinya harus sholat lah lagi. Mungkin tidak mudah bagi kalian untuk sholat lagi nantinya apalagi kalau tidak ada temannya ya sudah kalau gitu anak mau sholat lagi bersama mereka anak mau sholat lagi anak ulang misalnya sholat duhur anak ulang sholat duhur anak bersama mereka sekaligus anak nantinya jamaah tak hukumnya boleh atau tidak boleh boleh lihat dulu boleh menurut imam imam bama Imam Bamah Roma. Syekh Abdullah Bamah Roma. Sebutkan sini ya. Abdullah Bamah Roma. Tapi menurut Ibn Hajar hukumnya tidak boleh. Khalafahu Ibn Hajar ya. Tidak boleh menurut Ibn Hajar. Terkadang kita terjadi seperti itu. Syekh Abdullah bin Mahrama bin Ahmad bin Mahrama membolehkan. Jadi dia ngulang lagi sholat yang pertama. Dia sudah sholat yang sholat pertama dia sudah cuma hanya takdim. Ini sudah jauh batas jaraknya udah lama. Akhirnya dia mau ngulang lagi sholat duhurnya supaya dia bisa jamaah takdim diperbolehkan menurut Imam Damah Bamas Syekh Abdullah bin Ahmad Damah Harama. Tapi tentunya harus mengulang, ini perlu diketahui, berarti kalau ngulang lagi boleh ya. Anak ngulang lagi? Enggak, harus ngulangnya berjah berjamaah tidak boleh mengulang dengan sholat sendiri oh, anak sholat sendiri lagi anak ulang mau jamak takbir tidak boleh harus jamaah. baru menurut beliau diperbolehkan dia jamak takbir ketika itu tapi menurut Ibn Hajar hukumnya tidak boleh kalau sudah sholat yang pertama sudah tidak boleh lagi mengulang sholat tersebut untuk jamak takdim apa yang disebutkan oleh Ibn Hajar yang ke sebelas min syuruti takdim dhannu sihatil ula termasuk syarat jamak takdim tambahan adalah dhannu sihatil ula dia menyangka sahnya sholat yang pertama menyangka sahnya sholat yang pertama jadi dia yakin sholat yang pertama adalah sholat yang sah litahharuja sholatul mutahayyirah untuk mengeluarkan sholatnya orang wanita yang mutahayirah, wasagidit tahuran dan orang yang tidak mendapatkan dua benda suci yaitu alma wa turab wa kulli man yalzamuhul qada dan setiap orang yang wajib atasnya untuk melakukan qada falaisa lahum jam'u takdim maka tidak boleh bagi mereka untuk jamak takdim kama fil fatah sebutkan kitab Fatah wal Imdad wal Khatib wal Asnawi Waqala fi Tuhfah tapi Ibn Hajar dalam kitabnya Tuhfah mengatakan wa fihi nobar Isyarah ila do'uf itu perlu diteliti maksudnya apa yang disebutkan oleh mereka ya dianggap lemah ya wa fihi nadarun zahir li anna ula ma'a sahihatun karena salat yang pertama tetap dihukumi salat yang sah Wafi nihaya, wafi wakfa. Dalam kitab nihaya Imam Ramli menyebutkan wafihi pun itu juga perlu digantungkan, jangan dipastikan kebenarannya. Ini syartu karena syaratnya sebenarnya donu sihatil ula menyangka sahnya syarat yang pertama mau maujudun huna dan hal tersebut ada di dalam masalah ini. Waktu syarah fi Hilman manhaj Ya, Imam Syekh Zakaria dalam syarah Manhaj Warramli fi syarhil Bahja juga syarah Zubat alal mutahayyira faqat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang tidak boleh jamak takdim hanya sholatnya orang yang wanita yang mutahai Paham? Belum paham. Habis azan jawab azan dulu. Allah Allah kita kan sudah tahu mutahayyirah. Kalian lebih tahu mungkin ya, karena itu urusan wanita. Siapa itu mutahayyirah? Ada namanya boleh dikatakan mutahayyirah, boleh muhayyirah, boleh juga muhay muhayyarah ya dikatakan mutahayyirah karena dia bingung dalam urusan headnya dia nggak jelas yang mana yang head yang mana yang is jadi wanita yang tidak mengetahui wanita yang mengalami istihadah tapi dia tidak ingat kebiasaan headnya itu berapa hari dimulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nggak ingat tahu-tahu di bulan selanjutnya dia mengalami istihah haidnya lebih dari 15 hari mestinya mestinya dikembalikan kepada tamis dari darah-darah yang lebih daripada 15 hari itu ada yang kuat dan ada yang lemah atau tidak kalau ada yang kuat, ada yang lemah dan yang kuat memenuhi syarat maka yang kuat dihukumi haid dan yang lemah dihukumi istihadah dan istihadah hukumnya sama dengan wanita yang suci wajib sholat dan wajib, dan dianggap sah sholatnya dan wajib puasa juga dan dianggap sah puasa sebenarnya sama seperti wanita yang suci hanya ketika itu mengalami istihadah atau anggaplah seakan-akan keluar darah tapi bukan dihukumi haid karena darah haid paling banyak 15 hari yang dihukumi darah haid yang darah yang kuat tapi kadang-kadang perempuan tidak tahu yang mana yang kuat tidak bisa membedakan ya atau mungkin tahu dia lupa nggak tahu berapa hari nggak tahu dari tanggal berapa kalau begitu ya sudah jalan keluarnya adalah dikembalikan kepada kebiasaannya bulan yang terakhir kebiasaan headnya itu berapa hari dari tanggal berapa ya itulah hari-hari yang dianggap head dan sisanya semuanya dianggap istihabah Muskilahnya dia juga lupa kebiasaannya bulan kemarin itu berapa dari tanggal berapa ke berapa lupa semuanya. Ya, ini akhirnya mutahayyira dinamakan juga muhayyira. Kenapa muhayyira isim fa'il membuat bingung? Karena membuat bingung ulah ulama dinamakan juga muhayyara karena dibingungkan oleh ulah hmm, dinamakan mutahayyira karena juga dia sendiri bingung jadi hukumnya gimana ya itulah dalam hukum-hukum tertentu dia dihukumi seperti suci tapi dalam hukum-hukum yang lain dia dihukumi seperti ha haid hukum-hukum tertentu seperti sholat puasa Ramadan dia wajib melaksanakan darah keluar dan dia nggak tahu ini darah dianggap darah haid atau istiadah karena nggak tahu kebiasaannya tidak membedakan yang mana kuat Ya sudah, setiap hari dia sholat. Karena ada kemungkinan di hari itu sebenarnya dihubungi su, su setiap hari dia sholat, setiap hari dia sholat. Dan setiap sholat harus wudhu pada waktunya setelah masuk waktunya. Ya, dan e, juga melaksanakan apa yang diwajibkan atas mustahabah menutupi kemaluannya dengan kapat atau pakai pembalut dan seterusnya. Dan setiap e, sholat diganti. Ya, ini kewajiban daripada orang yang mutahayyirah setiap sholat melakukan hal tersebut ya ini masalah sholat masalah puasa juga demikian kalau itu kebetulan di bulan Ramadan dia diwajibkan untuk berpuasa berpuasa darah mengalir tetap mengalir tapi dia diwajibkan berpuasa karena ada kemungkinan di saat itu dia dihukumi suci tapi di waktu atau di masalah yang lain dihukumi seperti haid dan nggak boleh membaca Al-Quran nggak boleh dia masuk, masuk masjid Nah boleh dia juga menyentuh dan membawa Al-Quran. Masalah-masalah ini dihukumi seperti ha haid. Ini mutahayirah. Jadi artinya kalau misalnya wanita yang mutahayirah itu sholat, maka ini sholatnya diragukan. Bisa sah kenyataannya sebenarnya sesungguhnya bisa sholatnya sebenarnya sah tapi juga bisa sholatnya ya hukumnya bisa sah sholatnya kalau memang kebetulan bisa di waktu itu dia dihukumnya su suci tapi tidak sah sholatnya di saat dia dihukumi sebenarnya di saat itu dia isti haid kali wah tapi tidak apa-apa kembali nanti kalian sah paham jadi apa ini aneh berkaitan dengan sholatnya ini jamaah takdim bagaimana mutahayyira kalau misalnya dia musafir dia mau jamaah takdim maka dikatakan oleh ulama tadi Salah satu syarat jamak takdim yang tambahan adalah harus sholat pertama dia menyangka artinya dalam arti di sini yakin sholat pertamanya sah. Yang mau tamat walaupun wajib dikobok tadi dikatakan yang sekiranya tidak yang sekiranya tidak wajib dikobok walaupun wajib dikobok yang penting sah. Nah ini mutahirun tidak ada syarat ini dia belum tentu sholat pertamanya sah. Ya oleh karena itu dia tidak boleh jamak takdim setiap waktu sholat di waktunya tidak boleh dijamak takdim ya. ini maksudnya yang ke-12 al-jum'ah kagufri fi jawazi jam'i takdim faqat irin aznat anhu sholat jumat ya yang hanya satu minggu satu kali badalan anil duhur sebagai ganti daripada sholat duhur karena sebagai ganti daripada sholat duhur maka hukumnya pun sama dengan hukumnya sholat duhur artinya sama boleh juga jamaah takdim dalam arti boleh seseorang sholat jumat langsung setelahnya sholat ah, asar boleh ya tapi nggak boleh digosor ya kalau sholat jumat digosor jadi satu rakaat akhirnya kan hukumannya sama ya dalam keadaan tertentu ya kalau ya, gosor sudah kita sebutkan sholat yang boleh digosor sholat yang mempunyai empat rakaat Jumat tidak boleh digosor jamak takdim dengan asar boleh jamak takhir boleh boleh ya masa boleh takhir sholat Jumat jasa Jumatnya di sore hari hukumnya tidak boleh nah boleh ditakhir yang boleh tak takdim Al-Jum'ah nah, ke zuhur fi jawazi jam'i takdim faqat. Nah, takdim faqat la ta'khir. Enggak boleh tak ta'khir. In aghnat anhu. In aghnat anhu. Tapi jika sholat duhurnya dia itu men, dia sholat Jumatnya aghnat fa'il kembali kepada sholat Jumat. In aghnat jika sholat Jumatnya dia tersebut aghnat cukup mencukupi anhu dari sholat duhur. Artinya yang sekiranya dia tidak wajib lagi melaksanakan sholat duhur. Kapan dia seseorang yang sholat Jumat tidak wajib sholat duhur? Di alam tata adat aslam yang sekiranya sholat Jumat di wilayahnya di tempatnya tidak lebih dari satu jam. Ya, kita beritahu terlebih dahulu bahwasanya sholat Jumat aslinya tidak boleh daripada dua tempat. Harus satu dalam satu wilayah ya. Misalnya daerah Raci hanya satu tempat. Nah, boleh lebih dua. Kenapa? Karena zaman Nabi SAW tidak ada jumatan dua dua tempat, tidak ada. Hanya satu tempat. Sehingga ulama mengambil kesimpulan berarti tidak boleh kan semuanya. Kalau misalnya jumatan boleh dua tempat masing-masing, bikin jumatan sendiri sendiri sendiri kan gitu. Ya tidak harus kumpul jadi satu tempat. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu ada hajah. Apa itu hajah? satu tempat jika digabung dalam satu tempat tidak akan cukup berarti boleh bikin jumatan yang lain di tempat yang lain atau jaraknya terlalu jauh jauh orang-orang di sini jumatannya di sana baik kasihan yang jauh boleh jumatan sendiri atau jika terjadi fitnah antara dua kelompok antara kelompok daerah sini kelompok daerah sini bermusuhan kalau digabung dalam satu jumat akan menimbulkan menit. Nah, jadi boleh masing-masing bikin jumatan sendiri. Itu aslinya. Ya, kalau ada hajab seperti tadi baru boleh jumatan lebih dari dua tempat ya. Nah, kalau tidak ada hajab seperti tadi berarti nggak boleh dan kalau tetap dilaksanakan berarti hanya satu Jumat yang sah. Hanya satu Jumat yang mana yang sah? Yang terlebih dahulu Terlebih dahulu apanya? Hah? Mulai apanya? Sholatnya apa khutbahnya? Karena khutbah dulu baru sah Yang lebih dahulu memulai sholatnya ya. Memulai sholat. Ya. Sholat Jumatnya. Bukan yang lebih dahulu selesai. Selesai dulu siapa itu yang sanda. Tapi yang siapa dulu yang memulai? Berarti di sini siapa dulu yang takbiratul ihram? Lebih tepatnya siapa yang lebih dulu takbiratul ihram dalam sholat Jumat itulah yang Jumatannya sah. Kalau itu tidak ada ha, hajah ya. Jadi bukan yang mulai duluan khutbahnya enggak, yang mulai duluan sholatnya atau takbiratul ihramnya itu yang sah, yang setelahnya enggak sah. Ya oleh karena itu kalau muskilah kalau kadang-kadang kita enggak tahu kalau keadaan seperti itu ya tidak ada hajah masing-masing bikin jumatan sendiri padahal enggak membutuhkan dua tempat cukup satu tempat maka di situ yang sholat di antara dua golongan pasti ada yang tidak sah. Kalau seperti itu berarti harus sholat do kalau tidak yakin. Ini sebutkan sini. Dan dalam tata adat aslam yang sekiranya sholat Jumat itu cukup tidak perlu lagi sholat duhur. Kapan? Kalau tidak ada sholat Jumat di tempat yang lain, hanya satu. Au adat atau sholat Jumat lebih dari satu biqadril hajat. Ada hajat dan sesuai dengan hajahnya Ya fa lam tuhni anhu. Kalau misalnya sholat Jumat tidak cukup sebagai ganti daripada sholat duhur. Yang ta'addadat. Yang sekiranya sholat Jumat itu lebih dari satu tempat. ada ala qadril haja. Yang lebih daripada yang dibutuhkan. Misalnya dibutuhkan dua tempat tapi bikin tiga tempat dan seterusnya. Lam yasiha at-taqdimu ma'ahalisak. Berarti tidak boleh habis sholat Jumat, sholat asar karena sholat Jumatnya masih diragukan apa sah apa tidak biasa. La lisak fi Ada keraguan dalam sahnya. walama ma'adzuhur. Dan kita katakan tadi dia wajib sholat zuhur Nah, kalau dia ketika itu sholat zuhur boleh apa tidak dia jamaah takdim dengan asar? Boleh tidak Tidak boleh juga. Wala ma'adzuhur. Ini wala yasih takdim ma'adzuhur kadalik. Alladhi yusalliha ba'daha yang dia melaksanakannya setelahnya lihtimal antakuna jum'atu sahihan. Kenapa kok tidak boleh habis sholat duhur dia sholat asar jamaah takdim? karena bisa jadi jumatannya dia dihukumi sah berarti ya sholat duhurnya mestinya tidak wajib kan langsung mestinya kalau tidak wajib sholat duhurnya mestinya sholat asalnya langsung habis jumatan bukan sholat duhur terlebih dahulu baru jum baru asar waqatal al-faslu bihadza duhur jaraknya terlalu lama jadi kalau dahulu yang benar bapak, apa tapi yang jangan yang salah ya. yang ke belas budah min wujud niat ta'khir fil waqtil ula. Ya, ini juga penting. Sekarang masalah jamak ta'khir. Pindah ke jamak ta'khir. Kalau ada pertanyaan jamak taqdim ataupun dasar juga boleh ditulis di kertas dikirim ke depan ya. Jadi jamak ta'khir ya hukumnya boleh dengan dua syarat yaitu harus niat jamak ta'khir. Sama seperti jamak taqdim harus niat. Ini juga harus niat. Dan juga harus uzur untuk jamak harus tetap ada sampai selesai sholat. Sampai selesai daripada sholat. Ya. Jadi contoh yang pertama kita sebutkan adalah niat jamak takhir. Nah, kita orang dalam keadaan fisafar bepergian duhur misalnya tapi kita tidak mau sholat ketika itu kita mau tak takhir boleh, tapi niat dulu. Kapan niatnya? Hah? Apa? Ya. Di waktu sholat yang pertama, ya, sorry, ini hukumnya ya, 100 persen, 100 ya di waktu sholat yang pertama itu waktu niat untuk takhir. Jadi kadang-kadang ada seorang yang mau masih mau musafir, masih mau safar ini di waktu duhur anggaplah misalnya seseorang dia di sini mau safar ke Tuban berangkatnya kapan? diam satu siang belum sholat duhur tapi dia sudah kadung mungkin rapi atau sudah dandan lah perempuan biasanya ya. jadi dia malas mau sholat, mau ngapus ngapus dandannya dia mau dita takhir nanti sholatnya sekalian di tujuan aja di takhir padahal sudah masuk waktu sholat jam 1 siang itu boleh apa tidak boleh itu boleh apa tidak boleh yakin ya jangan ragu boleh apa tidak boleh hukumnya bu boleh jadi hukumnya bu boleh Nah kenapa? Ya itu tadi niat jamat akhir ya, kan kalian sendiri yang jawab. Niat jamaah tahir kapan? Di waktu sholat yang pertama. Waktu sholat pertama ada apa enggak? Masih ada. Yang penting kalian ketika itu keluar dari batas kota masih ada waktu sholat do atau waktu sholat yang pertama. Jadi keluar dari batas kota waktu sholat duhur masih ada. Kecuali kalau kalian mungkin keluar dari rumah jam 2 lewat seperempat. Misalnya 10 menit lagi adan. Kalian masih di rumah, belum keluar. Ya, belum berjalan keluar dari batas kota masih kan. Butuh 15 menit ya habis kan. Nggak boleh kalian untuk sholat jamak tahir harus kalian sholat duhur di rumah dan jangan nggak boleh juga takdim. Boleh takdim. Kadang-kadang perempuan takdim kan. Nggak boleh karena apa? Karena kalian belum belum musa kalau belum musafir jamaah takdim apa ini jamaah takdim dan khusus musafir atau yang sakit kalian tidak sakit tidak musafir tapi anak mau safar ini jauh mau ketuban ya kan mau belum safar ini kita katakan yang pertama tidak boleh jamaah takhid tidak boleh juga jamaah takdim jika keadaannya seperti itu tapi kalau keadaan masih waktu sholat masih lama walaupun sudah masuk waktu sholat maka boleh ditakhir Nah, kadang-kadang orang memahaminya ya dianggap tidak boleh kalau sebaliknya ada orang yang ketuban tadi kan sekarang pulangnya ini di tengah jalan duhur dan dia tahu kalau dia tidak sholat di tengah jalan dia sampai di rumah sholat waktu sholat duhur akan ha habis boleh dia sholat di rumah boleh atau tidak boleh Jangan spekulasi ya. Boleh atau tidak boleh? Hukumnya? Boleh salah dua kali. Boleh atau tidak boleh? Ya bagus. Hukumnya bu? Boleh. Nanti dia ketika sampai di rumah waktu sholat dulu sudah tidak ada asar sampai di rumah. Jadi dia ketika itu sholatnya duhur kodoan Duh kok kodok ya ketanya jamak takhir jamak takhir itu bukan kodok itu ada kan gitu kalian misalnya mengakhirkan sholat duha di waktu safar tapi kita katakan ya itu beda kenapa karena itu waktu mau sholat jamak takhir mau musafir apa enggak bukan musafir lagi berarti itu sholat ini kenapa untuk apa di jamak takhir Untuk bukan musafir lagi jadi nggak boleh Nah, berarti apa? Nanti sholatnya kobok yang sholat duhurnya karena itu bukan musafir sekarang itu musafir takhir itu bagian musafir. Nanti saya sudah sampai di rumah harus nanti niatnya kobok. Jelas? Dosa banda? Nah Kobok tapi tidak berdosa. Nah ini kobok tapi tidak dosa. Makanya anda katakan tadi boleh tapi tetap sholat duhurnya niatnya kobok. Tapi niat kobok niat ada itu tidak harus. Niat kodok apa harus? Kan tidak harus niat ada, niat ada, tidak harus. Yang harus niat sholat, menentukan sholatnya, dan niat sholat itu sholat yang wah. Itu aja. Kalau maaf jamaah niat ma Kamu atau kalau gosok, niat gosok itu aja niat yang wajib. Selainnya koboan, adaan, tidak wajib. Ya, niat adaan lillahi ta'ala semuanya tidak wajib. bilal kiblah. Ya, rokaten, hatta rokaten tidak wajib. Nanti menyebutkan rokaatnya tidak wajib. Nah, jadi artinya tidak perlu untuk niat kodo, niat ada, tidak usah, tidak apa-apa. Ya, adalah yang perlu dipahami. Maka di dalam faedah yang ke-13 disebutkan la buddah min wujud niyati ta'khir fi waqtil ula. Harus ada niat untuk takhir sholat fi waqtil ula fi waqti salatil ula di waktu salat yang pertama. Jadi waktu sholat yang pertama masih ada, maka di situ dia boleh takhir atau niat takhir sholat. Lakoblahu. Dasar niat tahir itu didahulukan sebelum masuk waktu sholat yang pertama. Jadi masih jam 11 belum masuk waktu sholat duhur, dia sudah terlebih dahulu ana niat tak. Nah boleh. Nah, anak takut lupa nanti kalau tidak niat sekarang, walaupun kadang-kadang lupa kan ya. Kadang-kadang kita ya, di perjalanan lupa tidak niat. Ya habisnya azan asar, oh ya, Jangan lupa nggak niat takhir. Gimana sholatnya? Sholatnya adaan apa kodoan? Sholatnya kodoan. Dosa atau tidak dosa? Hah? Kalau lupa tidak do. Dosa. Yang penting lupa. Jangan jahat dulu. La ya buddha min wujud niat takhir waktu ula la qablahu. Tidak boleh dan tidak sah kalau niat takhir itu sebelum masuk waktu sholat yang ter khilafan lihtimalin fihi an walidi Royani berbeda dengan kemungkinan yang diucapkan dan difatwakan oleh Imam Royani bila iktifa biha yang di situ memberi isyarat bahasanya boleh dan cukup dengan niat sebelum masuk waktu sholat yang pertama kiasan ala niat isyam dikiaskan kepada niat puasa niat puasa kan sebelum tulu'ul padahal puasa dimulai ketika tulu'ul tapi niatnya didahulukan sebelum tulu'ul fajar. Berarti juga seperti itu. Boleh niat jamaah takhir didahulukan sebelum masuk waktu sholat yang pertama. Tapi bukan mau yang mau taman tidak boleh. Yang selanjutnya yang keempat belas min surut jamaah takhir dawamul uzur ila tamam misalnya. Termasuk syarat jamaah takhir harus adanya uzur sampai selesai sholat yang kedua kita sebutkan tadi. Ya itu tadi. Kalau dia misalkan yang contoh tadi itu dia sampai di rumah belum sholat duhur, padahal sampai di rumah di waktu A, maka di situ dia harus kodok. Kenapa? Karena uzurnya sudah tidak tidak ada, jadi tidak sah jamat tahinya, tapi tidak berdoa, tapi tidak berdosa. Ya, walau akona qabla tamamiha kalau dia sudah menjadi mukim sampai di kotanya qabla tamamiha sebelum sempurnanya sholat yang ke Kedua, au qabla fi'liha atau sebelum melaksana melaksanakannya di tengah-tengah. Ya, salat yang kedua tahu-tahu dia sudah menjadi mukim. Bisa benda. Ya, bisa kalau dia ber bisa benda di tengah-tengah salat kedua jadi mukim. Kalau dia mungkin naiknya naik kapal kapal laut kan bisa sholat di situ. Ya, dia jamaah takhir misalnya Ketika sholat yang kedua, tahu-tahu kapal lautnya sudah masuk ke kota gratis menjadi mungkin di tengah-tengah sholat yang ke dua Maka hukum sholat keduanya dianggap ke kobo tapi tidak berdosa. Atau di waktu sholat pertama masih belum masuk kota tapi selesai salam dari sholat pertama tahu-tahu sudah sampai ke dalam kota bahkan dia boleh melaksanakan sholat kedua tapi dengan niat kobo cuma hukumnya tidak ber dosa. Wakaatil ula kodoan, maka sholat yang pertama menjadi kodo. Tali kan? Ya. aib bila isim, tapi tanpa dosa. asalnya asaniyatu adaan, tapi sholat kedua tetap dihukumi di anha fi waktiha, karena tetap sholat kedua dilaksanakan sesuai di, di waktunya. Tidak ada masalah sholat kedua. Sawaun qaddamaha ala saniya wa baik ketika dia jamaah takbir tahir melaksanakan jamaah tahir tersebut dengan mendahulukan sholat yang pertama ataupun sholat yang kedua maksudnya nanti takhir sholat duhur ke waktunya sholat asar. Ketika nanti melaksanakan dua sholat tersebut, yang ahwal, yang sunnah, mana yang didahulukan? Duhur dulu apa asar dulu? Duhur dulu apa asar dulu? Yang didahulukan duhur dulu iya. kecuali kalau kita waktunya sudah hampir habis takut habis waktunya dah hukum sholat asar nah, tapi kalau selama masih aman-aman aja maka yang sunnah tertib jadi artinya yang tertib berarti dahulukan sholat duhur baru kemudian sholat ah, asar ya misalnya pun dibalik sholat asar dulu sholat asar eh, sholat duhur setelahnya tidak masalah tapi kalau dia sampai di tengah-tengah sholat duhur, maka sholat duhurnya dihukumi kah? maha alasannya baik sholat yang pertama didahulukan atas yang kedua al akharaha anha atau diakhirkan sholat yang kedua dahulu baru gini. Ya anha tabi'atun misalnya. Kenapa kok dia dianggap qadha, kok dianggap ada? Ya anha tabi'atun misalnya karena sholat pertama mengikuti waktunya sholat yang ke fil adai dalam dihukumi ada lil uzur kalau ada uh, uzur kalau misalnya tetap di dalam perjalanan dia sholatnya maka sholat doanya dianggap ah, ada bukan kodok pokok zala dan uzur sebut sudah hilang qabla tamamiha sebelum sempurnanya melaksanakan sholat do. Yang kelima belas al-bada'a bil ula wa natul jama' fiha wal mu'ala bainaha wa baina surutun fi jam'i ta'khir fi jam'i taqdim wa sunanun fi jam'i Al-Bara Abil Ula, ini syarat jamaah takdim tadi itu. Memulai sholat yang pertama. Duhur dulu baru asar. Itu syarat apa enggak jamaah takdim? Syarat apa enggak? Syarat jamaah takdim. Tapi sunnah dalam jama' nah, sebagaimana kita katakan tadi, sunnah yang sholat duhur dulu baru asar. Ter tertib dulu, yang sunnah tertib. Yang kedua niat jamaah pihak. Niat jamaah di waktu sholat pertama. Jamaah takdim wajib apa enggak? Ketika jamaah takdim wajib. Ketika sholat duhur takdiman di saat sholat duhur di situ dia niat jamaah takdim. Bagaimana kalau jamaah takhir? Sholat jamaah takhir, sholat duhur dulu kemudian asal. Apa wajib dia niat jamaah takhir ketika sholat duhurnya? Tidak wajib tapi sunnah. Wal bina habina sanya. Berarti jamak takhir wajib bina muara? Sunnah. Jamaah takdim wajib mualah. Nah, harus nyambung, nggak boleh dipisah dengan jarak yang lama. Tapi ketika jamak takhir, maka diperbolehkan di situ ada jarak yang lama, tapi tetap yang afdal dan yang sunnah ya langsung habis sholat yang pertama melaksanakan sholat ke ya. suruh tumpi jamak takdim. Tiga hal itu dianggap sebagai syarat dalam jamak takdim wa sunanun fi jam'i tapi dianggap sunnah dalam jamak Kenapa kau sunnah? Hurujan min khilafi man aujabaha fihi. Man aujabaha aujabah salasa fihi fi fi jama' ta'khir. Sunnah ketika jama' ta'khir hal-hal tersebut karena ada ulama yang mengatakan tiga hal tersebut hukumnya. Jadi ada yang mengatakan ketika sholat duhur, sholat yang pertama itu ini jama' ta'khir ya. Ada yang mengatakan wajib niat. Ada yang mengatakan wajib mendahulukan sholat duhur bukan sunnah tapi wah juga apa ya wal eh, muala bainaha bainasanya ada ulama yang mengatakan hukumnya wah jadi untuk keluar dari khilafnya ulama dianjurkan ya untuk memenuhi syarat-syarat jamaah tak tadi yang ke-16 Lodakhala waktu sania Waktu sholat al-ula Andai kata masuk waktu sholat yang pertama Anggaplah sholat duhur ya Waktu sholat duhur sudah masuk Azan Wahwa mukim dan dia dalam keadaan walam yusolliha. Tapi dia tidak melaksanakan sholat duhur. Sudah sahur, dia langsung pergi. Padahal sudah yang tadi ini berarti kan. Yang tadi. Suma sahur, sholat dia di waktu sholat ter, pertama. Jadi di waktunya sholat duhur, dia musafir padahal belum sah. Ya lahu jam utahir. boleh baginya untuk mengakhirkan sholat duhur di waktu sholat asar dengan syarat bisarti an yanwiyal jama' ba'da khurujihi minal umrah yang penting dia niat jamak takhir ketika dia keluar dari batas kota. Walau dahala waktu sholatil ula. Andai kata masuk waktunya sholat yang pertama, tuhur. Wah ya musafir, kebalikannya berarti. Kebalikannya yang tadi. Dia dalam keadaan sah. Wana jamak takhir. Kemudian dia namat niat jamak tak. Semua akhama kau dukhul waktu sahnya Tahu-tahu dia sudah sampai di kota, akoma sudah sampai di kota sebelum qabla dukhul waktisannya sebelum masuknya waktu wajib apa enggak? wajib apa enggak? wajib alaihi an di waktiha jelas ya jadi mungkin di antara kita sudah niat takhir nanti niatnya kita sholat duhurnya nanti di rumah aja lah atau di tempat tujuan kita duhurnya Tahu-tahu kita sampai di tempat tujuan, waktu sholat duhur masih ah? Boleh diakhirkan? Kalau sampai di rumah ya. Kalau sudah sampai di rumah, boleh diakhirkan? Kalian dari Jakarta niat tahlil duhur, niat pesawat. Nah, nanti di pondok aja. Tahu-tahu sampai di pondok, jam 2, belum keluar waktu sholat. Wajib sholat duhur di waktunya, apa boleh ditakhir? Hukumnya wah, Wajib sudah muskilah ada kadang-kadang tinggal 10 menit. Wajib walaupun tinggal oh, sekalian lah nanggung nggak bisa harus dia so. Oh. Ya kalau mau nanggung nanggung di jalan jangan masuk kota dulu sampai waktu sholat dulu sudah habis baru masuk oh. baru dia nggak dosa nggak harus dia sholat di waktunya. Nah yang semua kaum kepada dulu wajib alihi an yusalli al ula fi waqt ya Allah alam. Sofah Seratus Tiga belas Dua puluh lima Bismillahirrahmanirrahim Al-Fa'idah al-Ula Kuri'a ala Sayyidil Habib Ahmad Al-Atas Abu Ahmad bin Hasan Al-Atas Satu zaman dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Inna sahabataka inna sahabata aktsaru imanan wa tabi'ina aktsaru a'malan. Faqala Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Attas wa man ba'dahum aktsaru uluman wa man ba'dahum aktsaru jahlan wa man ba'dahum aktsaru uluman tabi'in. Wa man ba'dahum aktsaru jahlan dan setelahnya lebih banyak kebodohannya. Habib Ahmad bin Hasan Lapas radhiyallahu mengatakan di zaman sahabat mereka adalah orang-orang yang paling banyak imannya. Mereka sahabat orang-orang yang paling banyak imannya. Dan setelahnya, generasi setelahnya tabi'in adalah orang-orang yang paling banyak ibadahnya. Dan setelahnya lagi tabi'in tabi'in orang yang paling banyak ilmu ilmunya dan setelahnya lagi orang yang paling banyak bodohnya kutip setelahnya lagi apalagi kita zaman kita ini orang yang paling banyak dosa dosanya sudah Na'udzubillah sahabat radhiyallahu taala anhum orang yang paling banyak imannya ya kita tahu zaman sahabat bukan zaman seperti kita ini enak tidak ada ujian kita masuk Islam kita beriman tidak ada ujian di zaman sahabat ujiannya besar. Yang beriman dengan Rasul akan dimusuhi oleh orang lain bahkan keluarganya son Yang beriman dengan Rasul pasti dia akan di, dikucilkan. Ya, masih awal-awal, doa tiga tahun masih sembunyi-sembunyi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang tidak ada kekuatan, hanya sedikit segelintir orang yang beriman. Baru Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Sa'ad bin Abu Waqas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Ya Sayyidina Abdullah, Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Ali, karamallahu wajhah termasuk yang awal man aslam min sahabah radiyallahu taala anhum. Jadi mereka masuk Islam tidak seperti kita, kita lahir masuk Islam, enak, nikmat, digendong orang tua kita, ditemani, dibesarkan, sampai sekarang kita masih hidup nikmat, pada ada ujian-ujian yang berat, tidak seperti mereka harta dirampok, ya keluarga pun memusuhi, dimusuhi keluarga tidak enak tuh, ya kan? Nanti punya masalah sama orang tua, punya masalah dengan saudara, punya masalah enak kan enggak? Jangan sama keluarga, sama teman orang teman aja orang lain. Ya, ada punya masalah tidak enak, apalagi sama keluarga. Ya ini dimusuhi oleh keluarganya. Dan masalah yang keluarga mestinya saling membantu, saling mencintai, saling menyayangi, ini tidak malah dibenci, dimusuhi, dicaci maki, bahkan ada di antara mereka yang disik, disiksa, dirampas hartanya. Ya kita tahu, ya awal syahidah fil Islam, Ummu Amr bin Yasir, Sayyidatuna Sumayyah, bagaimana disiksa, tapi betul-betul kuatnya imannya. So, ini salah satu contoh. Bagaimana Sayyidatuna Sumayyah diminta oleh Abu Jahal untuk mengucapkan kata-kata kafir, tapi dia menolak. Dibentangkan di tanah di ketak tangan dan kedua kakinya, dan tetap dia menolak. Diinjak-injak dan ditetak siksa dengan pukulan-pukulan, tetap dia menolak. Akhirnya tidak kuat Abu Jahal karena begitu ngotot tidak mau keluar dari agama Islam, diambil tombak, dan kemaluannya dari situ ditembak, sampai dalam riwayat sampai tenda itu tembus ke mulutnya ya, bagaimana rasanya tapi itu Allah sahih dari Islam itu iman kalau kita mungkin ya langsung aja kita turuti daripada seperti itu Imam Bilal begitu juga kan Sena Bilal bagaimana disiksa oleh tuannya ya diikat juga kemudian diteror-teror dikelilingi kota itu dan dibuat mainan oleh anak-anak kecil di Madinah oleh anak-anak orang kafir dilempari batu di diejek diinjak sampai juga tidak mau mengucapkan kata kufur tetap ahad ahad ahad sampai ditaruh batu yang besar dan di situ dia tidak kuat sampai diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Asyid dibeli budak tersebut dengan harga yang mahal dan kemudian dimanfaatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga yang lain Ya, saya Sa'ad bin Waqqas termasuk awal man aslam. Dia masuk Islam ibunya sendiri yang memusuhi dia, ibunya sendiri. Ya, yang tidak mau ngajak bicara, ngotot bahkan tidak mau makan sama sekali ibunya untuk memberi ya ke penyiksaan kepada hatinya saya Sa'ad bin Waqqas. Kenapa kok dengan itu disiksa? Karena Sayyidina Sa'ad bin ini betul-betul sayang kepada ibunya. Bakti betul kepada ibunya jadi jangan sampai ibunya itu sakit, jangan sampai ibunya itu mau makan tidak ada makanan, jangan sampai ibunya ada hajat dia tidak terkabulkan hajatnya, semuanya dia ngurus. Sangat bakti terkenal Sayyidina Sa'ad bin Allah. Masa Islam dimusuhi langsung ibunya. Dan dia tahu Sayyidina Sa'ad ini tidak melihat ibunya menderita sehingga ibunya sengaja tidak makan berhari-hari sampai kurus sampai sakit untuk mengharap anaknya kembali lagi ke agama nenek moyang mereka. Tapi Sayyidina Sa'ad bin Awqas mengatakan ya Umi, kalau kamu punya seribu nyawa mati satu persatu untuk meminta aku kembali ke agama yang semula, aku tidak akan kembali. Jangan mengharap itu. Yang kuatnya imannya Sayyidina Sa'ad bin Nabi ah, bagaimana juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sudah terkenal dengan keimannya luar biasa di saat Lailatul Isra Mi'raj itu bagaimana menunjukkan keimanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka sudah mengharap, sudah berkeyakinan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mungkin akan murtad dengan cerita yang dibawa oleh Rasul Isra Mi'raj dengan ini dan itu tapi malah dijawab anna la usaddiqu bi ab'ad min zalika bi khabari sama nablahu wa rawahu aku akan lebih percaya lagi tetap akan mempercayainya dengan kabar-kabar yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kabar-kabar yang tentang langit. Oh, dan kabar tentang langit siapa yang tahu kabar tentang langit? Dua cerita surga, cerita neraka. Hadlatan wa pahatan. Baik di pagi hari ataupun di sore, tiap hari cerita itu. Tetap aku akan percaya kepadanya. Tidak menghalangi untuk beriman kepada Rasulullah karena aku sudah imannya mentok kuat. Tidak bisa bergerak sedikit, bergeser sedikit pun. Ya, begitu juga bagaimana Imam Ali karena jahat. Kalau kusifal falhita mazdatu yakinan. Kalau misalnya dibuka tabir untukku, maksudnya apa dibuka tabir untukku? Diperlihatkan akhirat, diperlihatkan barzah, diperlihatkan mahsyar, diperlihatkan sirat, diperlihatkan jannah, diperlihatkan anar, gak akan bertambah imanku. Tetap imanku seperti itu. Kenapa? Karena sudah puncak. Ya, imannya Sayyidina Ali karena Nah, kalau kita kan enggak. Ya kita melihat oh, ada orang yang suara orang disiksa di kuburan terekam kejadian yang beberapa waktu lalu teriakan-teriakan ketika mereka menggali tambang tahu-tahu mendengar suara orang-orang disiksa tidak jauh dari tempat mereka buat tambang tersebut siksaan orang-orang ternyata di situ kuburan mengerikan suara tersebut dan nah, mereka banyak yang masuk Islam ketika itu Ya, Fa'ala ini mereka jadi beriman. Yang mendengar bertambah iman. Begitu kabar-kabar juga yang lain. Kalian mungkin kalau misalnya diperlihatkan keadaan di kuburan begini loh, kalian akan beriman dan pasti akan bertambah lagi iman kalian. Kalau diperlihatkan misalnya keadaan hari kiamat, ya pasti akan ber tahu-tahu dilihatkan oleh kepada oleh Allah sementara kepada kalian keadaan di surga, keadaan di neraka. Padahal kita kan yakin kita beriman akan akan adanya itu semuanya kita beriman, tapi iman kita kurang kuat. Sehingga seakan-akan kita ya seakan-akan kita ini tidak akan mati. Seakan-akan kita ini tidak akan dikubur di alam barzah. Seakan-akan kita ini masih mau hidup lama di dunia. Padahal hanya sesah basmah tidak singkat dan sangat singkat tanpa terasa waktu berjalan terus satu detik berjalan terus tambah lama bertambah apa enggak bertambah apa yang bertambah dekatnya kepada Tuhan bertambah dekat bertambah dekat ya, bertambah lama bertambah juga berkurang energi kita ya dan seterusnya ya, kalau misalnya orang tidak punya iman yang kuat dia tidak akan mikir itu dia pikir hanya yang ada di saat itu hanya pikirannya dunia hanya pikirannya Ya, bagaimana mengumpulkan harta, bagaimana dia senang hidupnya, bagaimana masa depannya baik. Masa depan di dunia, bukan masa depan di akhirat. Masa depan dunia, yang dunia akan dia tinggalkan. Harap pikiran kalau dia tidak kuat iman, dan dia akan malas ibadah. Seorang yang kuat imannya pasti akan membuat dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikatakan Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Atas taala. Yang kedua, Sayyidina Imam Nahai. Hal karena sahabu Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam yadahakun apakah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka itu tertawa ya, apa jawabannya kalau maaf ya sahabat Rasulullah tertawa sahabat Rasulullah bercanda tapi tidak berlebihan ya tapi tidak kelewatan batas tapi juga kalau bercanda pun tidak bercanda dengan kata-kata yang tidak ju jujur. Mereka tertawa, bercanda, tertawa di antara mereka tanpa juga berlebihan dalam tertawa. Kadang-kadang kita berlebihan, wah, wah, kakaknya tidak bisa berhenti-berhenti. Ya, seperti muka shot. Seperti speaker kalau suaranya. Wah, Rasul ketawa mana? Pernah ketawa. Kebanyakan keadaan Rasul adalah senyum. Senyum. Tidak ketawa, kebanyakan. Tapi kebanyakannya adalah senyum. bisa muka riwayah ahikah sodaka senyummu di wajah temanmu adalah sodaka walau antalka afaka biwajihin tabik ya sodaka ya kalian sodaka untuk menyelamatkan jiwa kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala walaupun hanya dengan bertemu teman kalian dengan wajah yang berseri seri dengan wajah berseri-seri itu sodaka sudah Rasul hakada asanuhu kebiasaannya tapi Rasul juga pernah tertawa tertawanya Rasul sampai juga terlihat giginya tapi bukan berlebihan sampai terbahak-bahak enggak sebut tawa suaranya Rasul tidak pernah seperti itu wahakala kadalik sahabat saya Abu Bakar Siddiq wah mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah sehari di hadapan mereka akhirat selalu di hadapan mereka kematian selalu di hadapan mereka keadaan di hari kiamat tidak membuat mereka tertawa seakan-akan lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib melewati sekelompok pemuda yang lagi mizah, lagi bercanda sampai di antara mereka satu orang pemuda tertawa terbahak-bahak. Hanya Akhirnya ditegur. Hal anta tatahaggak satajidu sirat. Apakah kamu itu yakin kamu bisa melewati sirat yang ahad minal sahih wa adabbu minal syar? Apakah kamu yakin nanti di akhirat kamu bisa melewati sirat mustaqim? Yang dikatakan lebih tipis daripada rambut dan juga lebih tajam daripada Selama minggu minkum dari waridha. Tidaklah seorang pun, satu orang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewat dan pasti siapapun, walaupun masuk surga walaupun orang soleh siapapun hatta Nabi melewatinya. Oleh karena itu tidaklah seseorang masuk surga pasti melewati neraka. Melewati. Kenapa? Karena sirat dibentangkan di atas neraka. Tidak bisa melewati, tidak bisa masuk surga kecuali setelah melewati. Di bawah sirat itu neraka. Jahanam dengan binatang buasnya dengan api berkobar-kobar untuk jatuh di situ ya sudah sudah ma'asalamah sudah ketemu di surga nanti kalau itu punya iman disiksa dulu di sana berapa tahun nanti ketemu lagi dengan Rasulullah SAW yang setelah disiksa di situ dicuci di situ ya insya Allah kita semuanya ma'asa bikin langsung tanpa mampu dulu tanpa terselesai di ya, amin ya rabbal alamin amin ya ketika ditanya oleh Sayyidina Hasan, apa yang yakin ketika nanti inti di akhirat bisa melewati sirat? Enggak. Apakah inti yakin itu nanti menerima kita inti dengan tangan kanan atau tangan kiri? Enggak. Pasti kalau akan kita akan menerima catatan buku kita, amaran kita, pasti akan kita menerimanya. Baik, amalan baik di situ ditulis dan amalan baik juga ditulis. Jika di situ amalan kebaikannya lebih banyak daripada amalan kejelekannya, dengan sendirinya akan kita terima dengan tangan kalau tidak kita akan menerima dengan tangan kiri. Kita yakin nanti keadaan seperti itu akan menerima dengan tangan kanan. Kalau lah pemuda itu mengatakan tidak, sama hazard baik. Terus kata ini apa artinya? Kalau kamu tidak yakin, kok kamu tertawa seakan-akan kamu yakin masuk surga? Yakin melewati surat? Yakin kamu menerima hukummu dengan tangan kanan? Nah, jangan berlebihan. Itu artinya ketawa-ketawa, tapi tidak berlebihan Ya, juga tidak tiap hari ketawa aja ya tiap hari. Ya berikut muru, muruah termasuk ya sering ketawa, sering bercanda menghilangkan muruah seseorang. Dia tidak punya muruah, tidak punya kehormatan lagi. Ya, dikatakan mantakallam bi kalimah yulhid biha julasa'ahu Fa'inhu innahu sayahwi biha ilam nasab ila khalifah atau kama qala Man takallama bil kalimat yudhik biha julasa'ahu. Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat dengan tujuan biar teman-temannya, biar orang yang duduk bersamanya tertawa, yahri biha ilan nar sab'ina khaifa. Dia akan dicemplungkan dalam neraka perjalanan 70 tahun. Perjalanan dalamnya gimana neraka itu? Kan bawah bumi di perut bumi. Jadi perjalanan dari muka bumi 70 tahun suka ya ini mungkin berlebihan atau mungkin karena berkata yang tidak jujur ngarang-ngarang sendiri nah, soal aku ya mereka orang yang mungkin tertawa tapi tidak terlalu ya, terlalu berlebihan dan juga tidak setiap saat hanya kadang-kadang begitulah musa salihin begitulah sa'nu nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ketika ditanya apakah Imam Nahai Imam Nahai ditanya pas sahabat juga tertawa? Ya pernah sahabat itu tertawa, pernah Nabi pun juga tertawa. Ya, walakin wal iman fi qulubihim mislul jibal arwasi. Tapi ketahuilah walaupun sahabat tertawa, tapi iman yang ada di hati mereka seperti gunung yang kokoh, gunung yang kuat. Itulah iman yang ada di hati mereka. Jadi nggak beda-beda dengan kita, nggak sama. Anak Isa ini yang yang kita katakan tadi An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'al musyrikun diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah putrinya Sayyidatuna Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ja'al musyrikun ila Abu Bakar kepada ayahnya fa qalu hallaka ila sahibik apakah kamu tetap membela temanmu Muhammad itu yasumu annahu usriya bihi lailah dia mengarang-arang cerita bahwasanya dia telah Isra diisrakan al malam ini tadi malam ila baitil Maqdis ke Masjid Baitul Aq ke Masjidil Aqsa Baitul Maqdis qala au qala walik apakah dia betul mengucapkan hal tersebut kala na'am iya mereka orang-orang kafir mengatakan iya betul Muhammad mengatakan mal, tadi malam ke Masjidil Aqsa Fakala laqad sadaq berarti dia jujur Nabi Muhammad tidak pernah berkata la bi ab'ada min dalik. Bahkan aku mempercayainya dengan kabar yang lebih jauh daripada itu. Dia kabar sana, bukan kabar yang ada di bumi. Tidak hanya kabar yang di bumi. Dia kabar sana dengan kabar yang ada di langit sekalipun. Allahu bukan hanya sekali dua kali, bahkan setiap pagi, setiap sore dia cerita seperti itu dengan cerita yang berbeda-beda, tetap aku akan percaya. Falidzalika sumia siddiq oleh karena itu semenjak itu dinamakan asyik sabdik an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keempat kala Ali karramallahu wajha lau kusifal hita mazdatu yakinan ini mana kata kami nah, kata dibuka tabir maka tidak akan bertambah keyakinanku tidak akan bertambah imanku karena betul-betul sudah sangat beriman kepada Allah subhanahu yang kelima ruyanahu min minal arab ila nabi sallallahu alaihi wasallam datang seseorang dari Badui, orang Badui minal Arab, orang Badui ya, dari pedesaan kepada Nabi Muhammad SAW fa'amana bihi kemudian si Badui tersebut beriman kepada Nabi wa taba'ahu dan mengikutinya faqala uhajir ma'ak kemudian si Badui itu mengatakan aku mau hijrah bersamamu fa'ama kanat huzwatu haibar. kemudian di saat perang haibar, ghanima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul di waktu perang Khaybar Rasul mendapatkan rampasan perang yang banyak. Rasul mendapatkan hamimah yang banyak tanpa harus berperang dengan orang-orang Yahudi karena mereka terlebih dahulu menyerah menyerah dan menyerahkan harta mereka semuanya kepada Nabi Muhammad. Jadi banyak hamimah termasuk kebun kurma yang begitu banyak dan terkenal kurma di Khaybar kurma yang paling baik di dunia. Nah disitulah Nabi SAW memberi kesempatan kepada orang Yahudi untuk bekerja sama tetap bekerja di kurma-kurma mereka yang sudah dikuasai oleh orang Islam dan nanti mereka akan diberikan ha, hasil atau bagian itu musakah namanya disitulah dalil musakah nah, akhirnya ketika Nabi SAW mendapatkan wanimah perang yang banyak harta yang banyak Wasamahu wa gasamahu wa lil Arabi. Nabi membagikan kepada sahabat-sahabat dan juga Nabi membagikan juga termasuk kepada Arabi yang baru masuk baru masuk Islam. Fa'ata sahabahu maqasamahu. Kemudian Nabi memberikan kepada sahabat untuk memberikan bagian Arab tersebut kepadanya. Wa kana yara Dan Badui itu yang baru masuk Islam ketika itu sedang mengembala kambingnya dahrah di belakang mereka. Falamma ja'a ilaih. Ketika si Arab itu datang, maka sahabat yang diberi pesan titipan oleh Nabi Muhammad untuk memberikan bagiannya kepada Arabi kemudian bagian itu oleh sahabat diberikan kepada A Faqala ma Si Badui itu mengatakan apa ini? Wahai sahabat, kalau mereka sahabat mengatakan jismun qasamahu laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian yang dibagi untukmu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakhazahu Kemudian dibawa, diambil bagian tersebut. Wajah abihi ila Nabi. Kemudian harta yang diberikan kepadanya dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Fakala mahada ya Rasulullah. Kemudian beliau berkata, apa ini wahai Rasulullah? Qala kismun kasam tuhulak. Itu bagian yang aku bagikan untukmu. Bagian daripada hal ini yang aku berikan bagian untukmu. Qala ma'ala itu ittaba'tuku. Aku ikut kamu, aku masuk Islam bukan untuk ini, bukan untuk harta, bukan untuk hanimah. Ma'ala itu ittaba'tuku Walakin ittaba'tuka ala an urma hahuna. Tapi aku mengikutimu ala an urma agar aku itu dibunuh, di panah yang hahuna di medan perang ini. Itu keinginan musuh. Jadi kalau kita takut dari perang, maka diri ini berangan-angan mati dalam perang. Kepingin mati dalam perang. Semua hadu ila kita adu. Kemudian tidak lama mereka beranjak untuk melawan dan berperang melawan musuh-musuhnya. Fa'utiyah bihi inan Nabi. Tahu-tahu setelah perang Arab itu jasadnya dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahwa maktul dalam keadaan dia termasuk yang ter terbunuh. Fakallah huwa katanya Nabi huwa huwa Arabi itu itu dia itu yang dulu bang bandar masuk Islam. Kalu naam. Ya, wahai Muhammad, dia itu sadaqallah wa sadaqah. Dia jujur sungguh-sungguh dengan Allah, maka Allah pun bersungguh-sungguh dengannya. Dia sungguh-sungguh ini mati dalam keadaan syahid maka Allah pun ya, bersungguh-sungguh dengannya dan menakdirkan keinginannya fanahul nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi jubbatih masyaallah Nabi melepas jubahnya jubah yang dipakai Nabi digunakan untuk kafannya si Arabi tersebut summa qadamahu dimajukan jasadnya fasallah alaihi kemudian disolati dalam arti doa. bahkan wakana min doaihi lahu termasuk doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW Allahumma hadza abduka ya Allah ini adalah hambamu fi ya kharaja muhajiran fi sabilik dia keluar hijrah dari tempatnya dari daerahnya muhajiran fi sabilik untuk jalanmu tidak lain niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala fagutila syahidan dan hari ini dia mati dalam keadaan wa ana alaihi syahid dan aku menjadi saksi untuknya dengan saksi yang baik Masya Allah disaksikan oleh kalimat itu diucapkan oleh Rasul kepada kita Alangkah indahnya raka kita bahagianya sudah pasti Rasul mayan tiku anil hawa in huwa sudah ana jadi saksi baik untukmu nanti di Allah ya, karena sudah bebas kita mau apapun ya tapi jangan jadi oh pasti arah aja sudah <laughs> tidak begitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu alam ini ada pertanyaan Ustaz, anu mau tanya jika soal internet dibutuhkan sholat Jumat dalam dua tempat, tapi tempat yang kedua jumlah jumlah dari jamaahnya tidak sampai 40 orang, apakah sah sholat Jumatnya? Ya, jawabannya dalam mazhab Syafi'i tidak sah, harus berjumlah 40 orang. Tapi di daerah anak muslimnya sedikit, tidak sampai 40 orang, ya ada, tapi perempuan. Kalau jumlah laki-lakinya hanya mungkin cuma 20 orang, tidak sampai 40 Berarti hukumnya hukumnya hukumnya sholat duhur tidak wajib sholat jumat karena syarat sahnya sholat jumat tetap 40 ini mazhab syafi'i kalau mazhab yang lain mazhab e, eh, Imam Abu Hanifah cukup dengan empat orang mazhab Imam Malik cukup dengan dua belas orang mazhab Imam Syafi'i puluh orang mazhab Imam Ahmad lima puluh lebih Ya berbeda-beda pendapat ada eh, mungkin 40 pendapat di situ. Jadi 40 pendapat berbeda beda Dan memang tidak ada kejelasan dari Nabi Muhammad. Imam Syafi'i mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi pernah waktu di dalam riwayat sholat Jumat bersama mereka dan jumlah mereka ketika itu 40. Berarti pasti kalau 40 pasti pasti sah. Nah, kalau tidak sah nggak mungkin dilakukan oleh Nabi serta sahabatnya. Jadi mengambil ikhtiar. Tapi sudah kita katakan yang terpisahnya sahnya 40 kurang lima puluh, nggak usah nggak dianggap sah karena belum tentu sah menurut Nabi Muhammad Muhammad SAW. Ya. Tapi yang lain juga ada dalilnya Imam Ali mengambil dalil pernah sahabat ketika itu sholat Jumat waktu itu sholat Jumat terlebih dahulu baru hut khutbah. Padahal kan syaratnya Jumat itu harus 40, khutbah juga harus 40 didengar oleh 40 orang suatu khutbah Jumatan sudah selesai datang unta-unta yang banyak yang mereka membawa barang dagangan dari Syam dan dulu kan Mekah wah jarang kan barang dagangan itu kalau sudah datang rebutan karena tidak tiap hari baru waktu yang lama baru datang ketika datang suara kan ya, keras ketahuan mereka sebagian ada yang keluar dari masjid untuk menyambut dagangan mereka mereka di situ akhirnya dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa taala. Tuh kenapa kok mereka melanggar kewajiban? Mereka menyangka bahwasanya yang penting sudah sholat Jumat, maka sudah boleh keluar keluar boleh bubar. Mereka menyangka seperti itu karena dulu khut Jumat dulu baru kemudian khut, ya, baru kemudian dirubah setelahnya nusih. Nah, di waktu mereka keluar yang tersisa 12 orang. Nah, Imam Malik mengambil kesimpulan berarti cukup 12 orang ya untuk dianggap sholat Jumatnya sah. Ya. Tempat hmm. tadi sudah ini. Ya Ustaz dalam sistem perdagangan online sering terjadi penjual penjudi apa ini? Penjual ya, penjual yang menunjukkan jasa menjualkan barang milik orang lain lalu jika sudah setuju maka penjual meminta pemilik mengirim barang kepada pembeli tetapi atas nama penjual tadi sedangkan penjual tersebut tidak pernah menerima barang ya hanya melihat barang bagaimana hukumnya jadi tinggal tanya agatnya agat apa ya kalau kalian misalnya membeli dari pemilik barang kemudian kalian jual kepada orang lain maka hukumnya tidak sah karena belum diberi terima. Tapi kalau kalian mengatakan ya sudah ya barang kamu aku jualkan kepada orang lain. Nanti anak jualkan dengan harga sekian. Maka hukumnya sah. Tapi harus harganya semuanya dijualkan kepada orang kedua atau orang ketiga. Yang seharga itu semuanya harus diberikan kepada orang ter tersebut. Karena itu mau jualkan aja. Berarti kan wakil. Kalau wakil nggak boleh mengambil sedikit pun daripada hasil penjualan itu. Namanya itu wakil aja, kadang orang salah. Eh, ini uang 100 ribu ya, berikan pakaian ini. Nanti disuruh, nanti pergi. Tahu tahu, nanti dapat harga 80 ribu. 80 ribu milik siapa? Ya milik wakil, orang yang kan bukan milik dia. Padahal memang harganya mestinya memang 100 ribu. Hmm, jadi caranya seperti itu. Hmm, atau kalau kalian kalau ingin ya dapat keluasan ya kalau sekarang banyak online-online seperti itu misalnya kan jadi pakai adatnya adat musuh aja jadi kalau misalnya anak misalnya anak beli pakaian di online itu sudah ya anak beli pakaian tersebut atau anak pesen pakaian tersebut anak pesen ya lebih baik anak pesen dengan harga sekian-sekian anak kirim transfer habis itu kalian boleh memesan bukan memesan atau memberi pesanan kepada orang lain Nah, siapa yang memesan kepada anak baju ini begini begini sifatnya begini dengan harga sekian oh ya anak ya pesan itu hukumnya boleh boleh yang tidak boleh menjual tapi kalau memesan boleh enak nanti ketika barang tersebut sudah misalnya diterima atau langsung diminta dikirim ini ya, masalah karena itu agak salam dengan agak salam bukan agak jual Ini pertanyaannya kok panjang. Assalamualaikum Ustaz Ana Ana ingin bertanya Bagaimana cara salat wanita yang istihadah dengan dia dalam keadaan safar Saat dia sedang melakukan salat jamak takdim Misalkan dia ingin menjamak zuhur dan asar Namun saat di salat yang kedua Ia merasa ada yang keluar Apakah dia harus kembali bersuci lagi sedangkan dalam syarat jamak takdim itu harus muala ya bagus mau merasa keluar atau tidak merasa keluar memang dia kewajiban yang harus duduk lagi karena dia istihadah sholatnya darurat sama seperti tayang tayamum untuk satu sholat fardu sholat lagi sholat fardu yang lain tayamum lah istihadah sama dengan tayamum jadi ketika sholat jamaah takdim dia wudhu dengan kewajiban yang sudah dijelaskan. Kemudian nanti mau sholat asarnya dia harus tetap wudhu lah lagi. Gak boleh dengan hanya dengan satu kali wudhu, udah harus wudhu lagi. Mau merasa atau tidak merah? Ya, Ustaz Rasulullah mengatakan laisa minna kada wa kada di beberapa hadis sedangkan dalam satu riwayat Rasul tidak berubah bahwa ada satu umat Nabi maka apakah dosa-dosa yang bukan golongan Rasulullah bahasanya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah padahal mereka adalah umat beliau syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya bisa aja diberikan kepada siapa aja bahkan walaupun kepada orang yang melakukan dosa besar pun bisa mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tapi kita juga belum yakin kita juga belum pasti si apakah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW atau di, tidak. Dan sedangkan makna tadi laisa minna, laisa minna bukan golongan kami, bukan berarti menunjukkan bahasanya dia dianggap bukan orang Islam, bukan berarti menunjukkan dia nanti akan masuk merah, mereka enggak, ya bukan alah khatina laisa bina bukan jalankah kami bahwasanya bukan sunnahnya kami. Jadi bukan golongan kami dalam arti bukan diantar sunnah kami, bukan juga diantar jamaah kami. Itu ya, bisa diartikan juga ya bukan golongan kami yang masuk surga, masuk neraka terlebih dahulu. Kalau tidak ada persafaat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang nanti baru di surga berkumpul lah bisa juga. Ya Rabbana tarafna bu ananas